Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'ad Ikhwatul iman Rahimani wa rahimakumullah Dan terima kasih berbahagia Mari kita lanjutkan Membaca dan menelaah Kita al dalil Karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimallahu ta'ala Dengan catatan kaki yang diberikan oleh Profesor Dr. Basim Faisal Al-Jawabilah namun sebelum kita lanjutkan maka ada sejumlah koreksi untuk sejumlah kosakata yang kemarin kita lewati atau eh, kurang tepat terjemahannya. Misalnya kita coba di halaman 17 di poin 3 wasabun salis dan sebab yang ketiga yang menyebabkan pemusuhan terhadap dakwah salafiyah adalah nazaan sia-sia. ini nazaat saya terjemahkan dengan konflik politik eh, pas itu niza sia-sia kalau ini nazaan sia-sia terjemah bebasnya adalah ya faktor politik dan saat kecenderungan Kemudian di halaman 18 di paragraf atas Walaqad wajada haula'in mutasawwifah wa rafidah Dia hadzal wakil maka mereka-mereka orang-orang sufi dan orang rafidah mendapatkan dalam realita ini makanan khasban tempat yang sangat subur untuk menyebarkan racun akidah mereka. Dalam badat maka tatkala nampak anwar hadhihi dakwah cahaya dakwah ini yang cahaya dakwah ini tak dia eh, hibah al-hudan menyibak ya, eh, Royahib artinya gelap Fadullah artinya gelap eh, Maka royahid Fadullah artinya eh, gelap pekat Gelap yang betul-betul pekat Kemudian di Tiga kali setelahnya Fahasyada ulaika al-khusum wahum maka mereka mereka musuh mengumpulkan kekuatan mereka wan baru fitashni. In baru artinya memfokuskan diri tafaru memfokuskan diri fitashni untuk membuat kesan yang jelek atau tidak menjelaskan di hadis dakwah dakwah ini. Kemudian perkara setelahnya dapat paragraf setelahnya mana jituha oleh sufia maka kita jumpai mereka mereka orang-orang sufi saat mereka membantah dakwah salafiyah ya dapat jahuna bi sufiyati ya dapat jahuna maknanya sombong mereka menyombongkan Bisufiyatin basufiyan mereka oleh takhiruna membanggakan diri Dengan penisbatan mereka Kepada tarekat-tarekat sufiyah Kemudian di halaman 19 Wahadihi atas sebagian sebab-sebab yang zahirah yang terlihat untuk besarnya permusuhan lawan atau dakwah salafiyah di masa hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul dan setelah wafatnya rahimahullah dan sebab tasawufil mu'alafat banyaknya buku-buku al munawiyah munawiyah artinya menentang ya melawan dan menentang lihat tidak dakwah asal al-haqqah benar dan benar ini Kemudian halaman 23 22 di baris yang ketiga dari atas Fakat soal al-wali fi hadal zaman Maka wali di zaman ini Man atala subhatahu orang yang memanjang biji tasbihnya Orang yang memanjangkan biji tasbihnya saat kamu Melebarkan lengan bajunya dan isbal sarungnya dan menjulurkan tangannya di takbir untuk dijumi, walau bisa dan memakai saklan maksusan tampilan eksklusif tampilan ya, khusus berjamaah atubul dan yang mengumpulkan ya, rebana atau benda untuk menyambutnya ketika dia datang ketika dia datang dia minta agar dikumpulkanlah atubul tubul ya, kendang-kendang wal bayangin bayarik maknanya bendera atau umbul-umbul. Wa kala amwala ibadillahi zulman wa ti'aan dan memakan harta orang lain secara zalim dan mengaku umum. Ya, kemudian kita lanjutkan membaca al-sabair dan kita masuk pada pokok eh, pembahasan kita atau sama kepada inti pembahasan kita Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in Kitabul Kabair Kitabul Kabair Kemudian kita dapatkan mukadimah dari penulis Beliau sampaikan mukadimahnya wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah taala in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu jika kalian menjauhi hal-hal yang besar-besar yang kalian dilarang untuk melakukannya nukafir ankum sayiatikum akan kami tutupi kejelekan-kejelekan kalian yaitu besar-besar kecil tapi surat ini di, di ayat ini kan di ayat yang ke-31 Bisa kecil disebut dengan sebutan sayyah Jadi ayat ini kita coba faedah bahasanya menjadi dosa besar itu menjadi sebab terhapusnya dosa kecil dan firman Allah Ta'ala Al-Ladina yajtanibuna kabari wal dan orang-orang yang menjadi dosa-dosa yang besar wal fawahis dan perbuatan-perbuatan keji artinya dosa besar juga Ilal lamama kecuali laman Dan laman maknanya adalah dosa kecil Sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas Pada ini kita jumpai bahasanya dosa besar itu disebut dengan fahisyah atau fawahish ya, Yang eh, yang biasa diterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan keji. Dan dosa kecil disebut juga dengan sebutan langan. Maka dosa kecil itu memiliki sejumlah nama dalam Al-Quran. ada dosa ia ada langan, dan ada yang lainnya. dia oleh Ibn Jarir di tafsirnya dari Ibn Abbas Anhuma dia mengatakan al tabari Kulutan bin dosa besar itu adalah semua dosa khutamahullahu yang Allah eh, kata yang Allah dan tutup pembahasan tentangnya binar dengan neraka yang Allah ancam pelakunya dengan neraka azabin atau laknat Atau ghadabin atau muka Allah atau adabin atau ada Walahu dan diatkan oleh Ibnu Jarir punya kembali ke Ibnu Jarir Anhu, anhunya kembali ke Ibnu Abbas Kalau Ibnu Abbas mengatakan Hiya dosa besar Ila seba'i mi'atin atau lebih dekat kalau dikatakan jumlahnya 700 minha ila sebab daripada dikatakan jumlahnya cuma tujuh maka perlu diketahui yeah. uh, eh, persisian di antara para ulama tentang pengertian dosa besar. Tapi sebelumnya terdapat uh, eh, diperselisihkan apakah dosa besar itu ma'dud ataukah mahdud apakah ma'dud ya, dihitung berdasarkan hitungan jumlahnya cuma tujuh ya sudah selesai ataukah mahdud ataukah berdasarkan definisi ya, ya, sehingga tidak berdasarkan bilangan namun berdasarkan definisi maka ini pada dasarnya pada awalnya diperselisihkan Oke, ulama berpendapat bahasanya besar besar itu makdud berdasarkan bilangan Nanti yang berdasarkan bilangan pun berselisih bilangannya berapa Kalau tauhid ada yang berpendapat dosa-dosa cuma tujuh dasar hadis istanibu asba'at al mubiqat ya, jauhilah tujuh dosa yang membinasakannya cuma itu saja ada beberapa jumlahnya tujuh dan ada juga angka-angka yang lain maka di riwayat ini Ibn Abbas menyanggah membantah pendapat Ibn jumlahnya tujuh dosa besar jumlahnya tujuh kita katakan ya tujuh ratus angka tujuh ratus itu lebih dekat daripada angka tujuh tentang jumlah dosa besar dan kesimpulannya pendapat yang paling tepat ya, dosa besar itu mahdud dan bukan mahdud mahdud berdasarkan definisi ya, bukan berdasarkan bukan berpatokan pada angka tertentu. Dan definisi yang ya, yang termasuk adalah definisi yang paling tepat adalah perkataan Ibnu Abbas yang pertama di yang pertama semua dosa yang Allah ancam pelakunya secara khusus dengan ajak tertentu. Kata tertentunya boleh jadi neraka, boleh jadi muka Allah, boleh jadi laknat, boleh jadi dituangkan timah panas untuknya pada hari kiamat atau yang lain. Ini jelas eh, ada ancaman khusus ada ancaman berupa azab khusus untuk pelaku itu dosa besar. Sehingga apa itu dosa kecil? Dosa kecil itu cuma dilarang namun tidak ada ditakut-takuti dan tidak disebutkan ya, ya, apa dampak orang yang melakukannya. Terus dampaknya apa? Dampaknya kembali kepada dalil-dalil umum tentang bahaya dosa kembali ke dalil-dalil umum tentang bahaya dosa itu dosa kecil kalau dosa besar, ya, maka ancamannya apa? Kembali ke dalil-dalil umum tentang bahaya dosa dan dia punya dalil khusus tentang ancamannya. Ancaman bagi para kuda itulah dosa, ya, itu dosa besar. Kalau dosa kecil, ya, cuma ada larangan, cuma ada larangan, dilarang, apa ancamannya, apa bahayanya? Kembali ke dari dari umum tentang bahaya dosa. Kemudian uh, eh, Ibn Abbas mengatakan ghairu annahu biwata mal istighfari. Akan tetapi tidak ada dosa besar mal istighfar jika bersama dengan istighfar. Jika orangnya memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Wala kota ma'at israri dan tidak ada dosa kecil jika terus menerus melakukannya. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Bisa berubah menjadi dosa besar karena faktor eksternal bukan semata-mata perbuatan itu karena faktor eksternal yang mengiringi eh, pelaksanaan dosa kecil maka dosa kecil ini jadi dosa besar dan ada sejumlah faktor yang menyebabkan dosa kecil jadi dosa besar faktor di antara faktornya yang pertama kita jumpai di sini eh, di perkataan itu kata alim Abbas al Isra terus menerus ya. terus menerus melakukannya rutin dan kontinu melaksanakannya ya, maka itu jadi besar besar kalau misalnya ya, dosa kecil ya, melihat wanita ajnabiyah dengan syahwat dengan menikmatinya. Karena ini dilakukan terus menerus. Yeah. Setiap sore cuci mata, yeah. dan dosa, yeah. maka jadi dosa besar. Ada yeah. jadi dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, kemudian ya, di antara hal yang menyebabkan dosa kecil jadi dosa besar, yang kedua adalah meremehkan dan tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyepelekan ah sekali-kali nggak apa-apa. Nah, maka dengan itu dosa kecil jadi dosa besar. Yang ketiga, dosa kecil jadi dosa besar manakala dilakukan oleh panutan. Oleh panutan. Orang harusnya jadi teladan, harus jadi contoh yang baik di masyarakat hmm. ya, sehingga kemudian ya, banyak orang yang mencontohnya banyak orang yang mengikuti tindakannya karena dan orang akan berhujah dengan beliau beliau aja demikian maka demikian itu untuk beliau nilainya dosa besar dan yang keempat, manakala orang melakukannya di ruang publik, yeah, tidak punya rasa malu, terang-terangan, maka itu nilainya dosa besar. Yeah. Maka jika kita katakan bahasanya menyentuh lawan jenis, yeah, menyentuh lawan jenis itu dosa kecil ya, namun pacaran di tempat publik ya, di pantai di ini ya, pinggir jembatan ya, itu jadi dosa besar hmm, Pekan-pekanan, dosa besar karena dia lakukan terang-terangan ya, kalau mau dosa kecil ya di kamar sembunyi-sembunyi ya, langsung punya rasa malu atau kemudian di tempat-tempat publik, di taman, di pantai, itu dosa besar. Harus dilakukan di tempat publik. Itu diakses banyak orang. Apalagi tempat publiknya itu halaman masjid. Nah, lebih-lebih lagi. Nah, oleh Abdul Razak oleh Abdul Razak anhu dalam melihat Abdul Razak anhu dari Ibnu Abbas dia ila sab'in akrab minha ila seba' terdaksinya ke angka 70 lebih dekat daripada ke angka 7 maka kalau dalam redaksinya atau bari ke angka 700 itu lebih dekat daripada angka 7 tapi kalau dalam redaksi di Musonaf Abdul Razak ya, taks makatan Ibnu Abbas adalah Iya, yaitu al-kabair ila sebaik ke angka 70 lebih dekat sampai pada ke angka 7. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya dosa besar itu 70-an. Kurang lebih jumlahnya 70-an macam dosa besar. Itu semisal kita jumpai eh, dalam al kabahir karya Al-Tahabi ya, cantumkan kurang lebih 70-an dosa besar. Dan bab e, yang pertama adalah bab akbar kabair, bab dosa besar yang paling besar. Diatkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim dan Abu Bakar radhiallahu anhu. Ingat Abu Bakar itu berbeda dengan Abu Bakar. Dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabi hukum akbar akbaril kabairi, maukah kusampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar?" Maka hari ini e, di sini kita jumpai faedah kabair sendiri bertingkat-tingkat. Ya, dosa besar itu sendiri tidak satu level bertingkat-tingkat. Ada yang akbarul kabair Kemudian di sini kita jumpai faedah bahasanya jangan antara cara mengetahui dosa besar adalah adanya penegasan dari Nabi kalau itu kembali. Kalau itu dosa besar. Atau bahkan Nabi menegaskan kalau itu akbar kabair. Kulna kami katakan bala ya Rasulullah Untuk kami mau ya Rasulullah Kal maka Rasul SAW isyak bila menyebutkan Allah Kemudian yang kedua adalah hukum walidain Dungakan kepada dua orang tua Dan yang dimaksud dengan dungakan kepada orang kedua orang tua untuk disebut dosa besar itu tidak harus dungakan sama dua-duanya. Artinya jika ada orang yang dungakan sama bapaknya namun berbakti sama ibunya, ya itu juga dosa besar atau kemudian durhaka sama ibunya dan baik dan berbakti sama bapaknya itu juga dosa besar tidak disyaratkan harus dua-duanya durhaka dan tentu lebih jelek lagi jika dua-duanya durhaka sama bapaknya juga durhaka sama ibunya dalam kekakian dan pada saat Nabi menyampaikan hari ini Alisal kebilah wa Nabi duduk bersandar. Fajar saat kemudian Nabi duduk tegak, beliau memperbaiki sikap duduknya. Maka kemudian Nabi mengatakan dosa besar yang besar yang ketiga ala wakauluzu ala wasyahadatuzu perkataan palsu dan persaksian palsu. Pemazal yukawimuha dan Nabi terus menerus mengulang-ulang kalimat ini wakauluzu wasyahad ala wakauluzu ala dan ulang ulang berkali-kali hatta kan kunna sampai kami katakan yaitu maksudnya di dalam hati ya, karena kasihan dengan Nabi sahabat mengatakan lain tahu sakata seandainya Nabi dia dan cukup kasihan Nabi pula boleh mengucapkan hal tersebut menunjukkan betapa bahayanya persaksian palsu. Ya persaksian palsu di eh, pengadilan eh, persaksian palsu orang melakukan persaksian palsu sehingga orang yang, yang berhak menjadi tidak berhak dan orang yang tidak berhak menjadi berhak maka itu adalah ya, tindakan kezaliman baik oleh baik untuk orang yang diuntungkan dengan persaksiannya ataupun zalim juga untuk orang yang dirugikan dengan persaksiannya demikian juga kelima untuk diri si pelaku persaksian palsu maka boleh kepada orang yang dirugikan dengan persaksiannya tentu jelas ini semula harusnya tanah hak miliknya ya, menjadi bukan hak miliknya tentu ini kelima. Demikian juga kezaliman untuk orang yang diuntungkan dengan persaksiannya. Karena dengan persaksiannya tersebut maka dia telah memberikan kepada orang ini potongan api neraka. Maka dia menggolimi orang yang diuntungkan. Dia berikan padanya potongan api neraka. Dan tentu ini juga adalah kezaliman terhadap dia sendiri sebagai pelakunya. Namun mencampakkan Pak ke dalam dosa besar yang membahayakan dirinya. Nah, di sini e, kemudian penjelasan yang dikatakan tadi e, asyirku kemusyrikan adalah menjadikan syarikin sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan ilahiyah. Wal dan yang paling dominan, yang paling banyak, yang paling umum, yang paling sering kemusyrikan itu dalam uluhiyah dalam ibadah. Bentuknya berdoa di samping berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah atau ya, memberikan untuk selain Allah syai'an sesuatu min anwa ibadah dari macam-macam ibadah. Maka dari sini orang musyrik itu ada dua macam. Ya, dari sini orang musyrik dari eh, dari kita baca Allah dari maka kita dapatkan faedah orang musyrik itu ada dua macam orang musyrik yang pertama itu adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah dan juga rajin beribadah kepada selain Allah pas Ramadan ya, maka sopnya paling depan rajin sholat dan sebagainya maka luar biasa namun pas ya nanti juga yang paling depan sendiri ya ya, untuk kemudian memberikan eh, sesajian dan persembahan untuk yang bawa sojin yang bawa ini dan itu. Makanya orang musuh jenis yang pertama kita ambil dari di ayat wa ma'allahi raibahu. Dia double. Yeah ya dalam masalah ibadah di sini senang di sana senang ya, nyembah Allah ya oke okay, ya senang ya nyembah kemudian jin yang bawa rokso juga senang semuanya senang ya, maka prinsip ibadahnya adalah pamuka. ya, ya di sini senang dan di sana senang ya, kemudian yang kedua muslim jenis yang kedua adalah orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah dan dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. dia juga orang musyrik. Dia tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, tidak kenal puasa dan seterusnya. Dan dia adalah penyembah di itu. Dia penyembah jin yang sok. Ya, dengan kasih sesaji dan seterusnya. Maka ini juga musyrik Besar jenis yang kedua diambil dari au yasrifu lahu syai'an min anwa'il ibadah. Kalau musuh jenis yang kedua ini tidak tidak, tidak pernah beribadah kepada Allah. Dia cuma beribadah kepada selain Allah. Ini juga disebut musyrik. Jadi musyrik itu ada dua macam. Kata ini semacam dia menyembelih binatang dilahirkan untuk selain Allah untuk yang baru sekampung atau kemudian karena mau kemudian ya, ngecor bangunan ya, sekian lantai atau kemudian nanam kepala kerbau untuk ngecor ya, calon jembatan dan sebagainya atau kemudian benar untuk selain Allah kemudian dia memberikan rasa takutnya kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Kemudian tadi disampaikan tentang definisi syirik adalah memiliki sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah atau ilahiyah. Dalam rububiyah ya, artinya dia meyakini adanya pencipta dan pengatur jagat raya selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan rezeki selain Allah. Ada kemudian makhluk tertentu yang dia yakini itu yang memberi rezeki, itu yang mengatur, itu yang mengatur kemudian terjadinya gempa bumi dan tidak. Ya, itulah yang menentukan mati dan tidaknya seseorang gunung itu meletus ataukah tidak Merapi meletus ataukah tidak itu gara-gara Mbah Petro Rindo ataukah tidak yeah. maka keyakinan semacam ini adalah syirkon dalam rububiyah Kemudian kemusyrikan jenis yang kedua Syirkun dalam ilahiyah Dalam masalah ibadah Boleh jadi bentuknya Menduakan Allah dalam ibadah Atau dalam bentuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ada satu lagi yang tidak disebutkan oleh penulis yaitu kemusyrikan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contohnya adalah ya, percaya dengan dukun, ya, ramal, maka percaya dengan yang pertama ada syirkun akbar dan itu syirik adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya alam ghaib wa muqtahal ghaib ilmu ghaib itu hanya Allah yang tahu diberikan kepada makhluk. Maka ini juga syirkun. Kemudian masyirkun naw'ani Syirik itu ada dua macam Yang pertama syirkun akbar Yang mengeluarkan dari Islam Dan kekal pelakunya dalam neraka jika dia mati dan belum bertobat darinya. Itulah uh, eh, sarfu syai'in ibadah adalah memberikan satu dan macam ibadah kepada selain Allah. Ya untuk disebut musyrik tidak harus memberikan semua bentuk ibadah, cukup satu. Misalnya dia tidak pernah kemudian menyembelih untuk selain Allah, kemudian berdoa minta-minta kepada orang yang sudah mati. Maka itu sudah cukup untuk menjadikannya sebagai orang musyrik. Sudah cukup untuk menjadikannya sebagai orang musyrik. Tidak harus e, sekian banyak macam ibadah yang diberikan kepada selain Allah cukup satu macam saja. Kecuali ilahilah semacam berdoa kepada selain Allah Mendekatkan diri dengan bentuk menyembelih dan berdarah untuk selain Allah dan selain Allah di sini boleh jadi kubuan, boleh jadi jin, atau kemudian rasa takut kepada orang yang telah mati dengan rasa takut yang selain yang hanya diberikan kepada Allah itu rasa takut kepada orang yang mati tersebut bisa mencelakakan dirinya, menimpakan musibah dan malapetaka untuknya. Atau rasa takut kepada jin, takut gimana? Takut ayat tubuh, Ya, takut dan berkeyakinan bahwasanya itu semua bisa menimpakan motor kepadanya atau membuatnya sakit. Maka orang yang sudah mati itu bisa menimpakan sakit kepadanya atau jin tersebut bisa menimpakan sakit kepadanya tanpa sebab apa-apa dia nggak ngapa-ngapain nggak ada sebab dohirnya bukan karena fakta bukan karena virus cuma karena kurang ajar ya, dalam tanda kutip kurang ajar dengan jin tersebut ya. harusnya kalau lewat itu klakson agak mau klakson nah, maka kemudian dia kemudian dia ya, dia berkeyakinan kalau itu tidak dilakukan ya, jin yang marah bisa kemudian membuat orang tersebut sakit. Dan sakitnya bukan karena yang bukan karena ini, bukan karena itu. Ini semata-mata karena jin atau al-maut atau yang mati tadi tidak rindu dengan perbuatannya. Demikian juga berharap kepada selain Allah dalam perkara yang layak dir alaihi tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah berupa memenuhi hajat, menghilangkan kesusahan, Mimma yuf'alu al-an yang saat ini dilakukan di seputar kubur orang soleh dan yang lain. Eh, Waqala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman Wa ya'buduna min dunillah Dan mereka menyembah selain Allah Mala yaduruhum mala Yang tidak bisa berikan hadarat pada mereka Tidak pula bisa memberi manfaat kepada mereka Wa ya'buduna dan mereka mengatakan Para penyembah selain Allah tersebut hakulai syafa'una indallah mereka adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah ya mereka memiliki etikot yang disebut dengan syafaat syirkiyah maka di antara hal yang wajib kita yakini bahasanya ya, berhala-berhala dan sesembahan selain Allah itu harus kita yakini layak dulu paling tahu Tidak memberikan modal dan memberikan manfaat. Dan pohon yang dipuja-puja itulah yang turun pada yang tahu. Tidak bisa menimpakan baik pada manusia, tidak pula bisa memberikan manfaat pada manusia. Ya, dewa ini dewa itu itu harus kita yakini dia oleh seorang mukmin la pada yang la Berkenaan dengan hal ini bagaimanakah dengan cerita-cerita yang cerita-cerita nyata yang kita dapatkan ya, Misalnya di Bali karena PLN nggak mau begini-begini terhadap uh, eh, mbak eh, tertentu yang dipuja-puja maka listrik mati ditanyakan kepada orang setempat oh itu karena nggak begini Kenapa? Tidak begini, ini bikin selalu alis tetap nggak begini ya. Sudah dihidupkan dari PLN tapi tetap mati. Kemudian harusnya begini-begini. Ya, setelah itu begini-begini akhirnya hidup. Atau kemudian cerita-cerita yang kita dapatkan adalah orang yang ya, kurang dengan ya, tidak sopan dalam tanda kutip terhadap dan tempat wingit tertentu pohon angka tertentu akhirnya tentulah sakit dan sebagainya pada kata ayat apa la yadrum wa la Nyatanya sakit. Dan itu ternyata Dan, dan itu realita. Maka jawabannya uh, yang kita yakini adalah yang dikatakan oleh ayat bahasanya berat berat itu semua makhluk ya la yaduhu yang yanfa tidak bisa bukan motor dan tidak bisa bukan manfaat ini, ini harga mati yang tidak bisa kita siapa yang meyakini bahasanya itu yaduhu wa yanfa maka musuh Selain yakin itu berada berada tadi yadu atau yanfa'u musuh. Bahkan sirkon Firubiyah sirkon Firubiyah Maka keyakinan bahasa itu la yadu wa la yanfa'u mati bagi seorang muslim. Tidak bisa ditawar-tawar. Melakukan bahaya. Nah, tidak mengimani ayat percayanya lebih bahaya lagi. Bagaimana dengan realita? Jawabannya maka dor tersebut itu terjadi bukan karena bisa e, babil alihah bukan karena sebab berhala-berhala tersebut namun bukan karena uang aja dalam tanda kutip ya, bukan karena motor tersebut terjadi bukan karena bukan disebabkan eh, alihah bukan bisa babin alihah namun bukan bisa nikah, bukan karena sebab hal itu karena kuasa saja ini dan itu bukan bisa nikah namun terjadi ma'adalika bertepatan dan berbarengan dengan hati itu. Bukan karena itu, namun berbarengan dan bertepatan dengan hati itu. Artinya kita yakini bahasanya itu itu bukan sebab, itu bukan sebab, itu itu bukan yang memberi manfaat dan manfaat, bukan pula yang menyebabkan. Dua-duanya tidak kita yakini. Bukan yang memberi manfaat dan manfaat, bukan pula yang jadi sebab terjadinya manfaat dan manfaat. Ya, tidak melakson ya, tempat wingit ya, kemudian jatuh sakit sampai rumah meriang seminggu ya, itu bukan karena empat wingit tersebut menimpakan madorot Siapa yang meyakininya maka itu syirik akbar dalam rububiyah bukan pula disebabkan bukan pula disebabkan oleh ya, oleh tempat wingit tersebut tempat angker tadi Bukan dia yang memberikan madarat. Siapa yang meyakini dia yang memberikan madarat, pohon anda yang memberikan madarat, maka syirik syirik akbar seperti rububiyah. Bukan pula bukan pula pohon angker itu yang menjadi sebab dia jatuh sakit. Siapa yang meyakini itu menjadi ya, sebab jatuh sakit maka terjatuh dalam syirkon asgar, syirkon fil asbab kemusikan dalam masalah sebab kemusikan dalam sebab yang menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab Allah tidak menjadikan lewat melewati pohon angker, pohon wingit tanpa klakson itu tidak Allah jadikan sebagai sebab ya, orang itu demam baik sebab niat atau syariah baik sebab real dan medis ataupun sebab syar'i. Maka kalau meyakini itu yang menimpakan madarat syirkun akbar fil Jika meyakini itu yang menjadi sebab ya, jatuh sakit dan meriang maka ya, melakukan terjemahan dalam syirkun asghar syirkun fil asbab Tepatnya syukun fi isbatis asbab. kemusikan dalam masalah menetapkan sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab. Karena kaidah e, kaidah baku dalam pelajaran tauhid, siapa yang menetapkan sebab dan meyakini sebab yang tidak Allah jatuhkan, yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka dia waqa'a bisukat asbab. Maka dia terjerumus dalam sering kecil. Sehingga jatuh sakit dalam hal ini boleh jadi real terjadi di lingkungan kita itu tidak karena ditimpakan oleh si pohon angker, bukan pula disebabkan oleh pohon angker, namun ma'a dalika. nanti berbarengan dengan kasus tersebut. Berbarengan, bukan itu yang jadi sebab, namun berbarengan dengan kejadian itu terjadilah sakit. Dan siapa yang menimpakannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menimpakannya bukan karena sebab itu, namun berbarengan dengan hal tersebut. Kenapa demikian terjadi? Ya boleh jadi istidrojan ya, sebagai bentuk istidroj. Boleh jadi karena dia punya keyakinan itu bisa menimpakan motor boleh jadi dia tidak yakin kalau itu tidak bisa menimpakan motor cuma ragu-ragu dan boleh jadi karena dia mau coba-coba artinya dia tidak yakin ini tidak menimpakan motor dia tidak punya yakin maksudnya ini tidak pohon winget di sebelah pojok sana itu tidak bisa menimpakan motor dia tidak punya yakin demikian dia kemudian mau terjebak, mau coba-coba. Ya, saya mau coba-coba sih apa betul kalau nggak nggak klakson kalau lewat sana itu uh, eh, pelan pulang-pulang ya. eh, Benar apa enggak sih? Nah, artinya dia tidak punya yakin kalau itu tidak. Nah, karena dia demikian, maka berbarengan dengan dia lewat, Allah timpakan dia sakit. Maka bedakan antara berbarengan dengan hal tersebut dan disebabkan hal tersebut. Ya, kemudian ini kembali ke buku dan macam yang kedua adalah syirkul aswar yang tidak merupakan dari Islam akan tetap, akan tetapi mengurangi kadar tauhid dan syirik asal ini sarana menuju syirik besar dan syirik asal ini ada dua macam macam yang pertama syirik ya kelihatan kenapa kelihatan karena dilakukan oleh anggota badan atau dilakukan dan diucapkan oleh lisan bahwa alfadun wa afalun. Oleh karena itu, silpun zahir ada dua macam. Ada alfadun, ada kata-kata tertentu, wa afalun atau perbuatan tertentu. Maka contoh kata-kata dalam bersumpah dengan selain Allah Maka itu jatuhnya syirik asghar Pada dasarnya jatuhnya adalah syirik asghar Sebagaimana sabda Nabi saw Alaihi Wasallam, bersuka dengan jalan Allah, maka dia kafir atau dia musyrik. Jadi ini yang dimaksudkan adalah syukur asgar dan kufur asgar. Kecuali jika dia bersumpah dengan dan ini adalah syirik asgar selama murni kesirikannya adalah cuma kata-katanya. Namun jika tidak murni kata-katanya, tidak murni hanya kata-katanya, namun jika diri dengan hati yang memiliki ta'zim pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mengagungkan dan memuliakan Allah, maka nanti jadi sirkun akbar. Namun jika hati itu bersih, tidak ada masalah, cuma kemudian kesalahannya adalah kesalahan lisan, tadi maka itu ya termasuk syirkun asbar Demikian adalah hadis yang saya jadikan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Demikian juga semisal ucapan Masya Allah wa syita, Sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu Maka ini juga sirkun asla Sirik dalam kata-kata Berdasarkan hadis Sabda Nabi SAW Kepada orang yang berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syita. Fakala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aja'al tadi lillahi apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Kul Masya Allah wahda, katakanlah semata-mata karena pada Allah. Contoh yang lain, sering dalam kata-kata Allah wa fulan seandainya bukan karena Allah dan fulan Waswab ya, redaksi yang benar dalam mengucapkan Laulallahu summa fulan Caranya bukan karena Allah Kemudian fulan atau setelah itu fulan Pemasya Allah summa fulan Atas benda Allah setelah itu benda fulan Kemudian yang kedua Adapun af'al Syirik dahil berupa perbuatan semisal memakai gelang atau benang lewat bala atau untuk menghilangkan bala atau mencegahnya. Apa bedanya? Menghilangkan bala itu berarti telah terjadi sakit dan pakai gelang tertentu yeah. Yeah. yang itu tidak berhubungan pakai kalung tertentu yang itu tidak ada hubungannya uh, diyakini bisa menyebabkan sembuh atau atau mencegah bala mencegah itu artinya berarti belum terjadi semisal ya menggantungkan tamain khaufan lil ain menggantungkan sejenis jimat karena takut bahaya ain dan semacam itu ya, ain itu adalah satu musibah keburukan yang terjadi karena pandangan mata dalam mata takjub atau hasad ya, yang uh, yang menggantungkan tamain karena takut ain semacam ini diantaranya adalah untuk anak kecil yang ini juga ada di Jawa ada benang semacam benang hitam atau semacam itu di kalau digelarkan di sini itu untuk mencegah ya, mencegah air. Kemudian ada orang yang terkagum-kagum melihat anak kecil yang cakep, ganteng, tercantik, maka diharapkan tidak menimbulkan motor. Ketika kala benang hitam semacam itu di digelar. Nah tentang pakai jimat kata ini tak pada ini hukumnya sering kasur jika seorang itu berkeyakinan anak hadi asbabun maksudnya adalah sebab untuk menghilangkan bala atau mencegahnya maka ini asbab karena Allah tidak menjadikan hadi hal tersebut asbaban sebagai sebab Adapun jika yang berkeyakinan bahasanya benda tersebut benda itu sendirilah yang terfaat mencegah atau menghilangkan bala dengan sendirinya bukan Allah makin Akbar dari sir dalam rububiyah Li'annahu ya bilayillah Karena itu adalah menggantungkan Diri dan hati kepada selain Allah Maka pakai jimat itu Hukumnya ada dua macam Hukum dasarnya adalah sulit asal Manakala dia ini bahasanya Jimat itu cuma sebab Sarana Wasilah bahasa Jawanya lantaran Ini lantaran untuk selamat. Yang ngasih keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtiar dan usaha. Maka ini usaha gaib ya. Di samping ada usaha lain ya. Dan maka juga perlu kemudian usaha dan benteng gaib itu cuma sekedar usaha Allah yang kasih keselamatan. Nah, ini sulit asbab ya, apa sebabnya karena itu syirik fil asbab kembali kepada kaidah yang tadi telah saya sampaikan siapa yang menetapkan sebab dan tidak Allah jadikan sebagai sebab maka dia tersebut dalam syirik asbab Majikan dan jimat itulah yang dianggap diyakini menyelamatkan Maka itu sering tambah tepatnya syirkun dalam rububiyah Kemudian macam yang kedua dari sering asal adalah sering yang tersembunyi Itulah kemusyrikan berkaitan dengan kekuatan keinginan dan niat Contohnya riak dan sum'ah Semacam Ya'mal amalan lima mimma yataqarrabu bihi Allah melakukan satu amal yang itu adalah untuk mendekatkan kepada Allah yuridu bi namun dia ingin Karena amal tersebut mendapatkan sanjungan manusia atasnya semacam dia memperbagus sholatnya atau kemudian dia bersedekah asli ajli karena supaya dipuji dan disanjung Nama perlu diketahui ria itu juga bisa jadi sering apa manakala riaknya adalah ikrar sahadat. Sahadat masuk Islam itu ria. Ikrar sahadat dia dulu kafir, kafir tulen asli Nasrani atau apa, kemudian dia ikrar sahadat dan ikrar sahadatnya itu riaan maka itu syirkun akbar. Kenapa riaan? Karena cuma ingin kawin. Bukan karena ya, eh, ya, bukan karena oh, Islam itu bagus kemudian tercerahkan dan dapatkan hidayah, namun ya itulah jalan untuk bisa nikah dengannya maka kemudian dia pun pamer ini loh ya, wahai tetangganya bulana ya, wahai bapaknya bulana ya, lihatlah saya itu muslim Lihatlah kalau saya itu muslim Jadi itu pamer pada bapaknya fulana kan eh, pada bahnya fulana ini loh saya itu eh, calon mantu itu muslim nah. calon cucu mantu itu muslim eh, bahaya tetangga di fulana ini loh saya itu sekarang orang Islam itu motifnya syahadat maka syahadatnya adalah ikrar syahadat riaan maka ini syirkun akbar syirkun akbar kemudian yang kedua Ria itu adalah syirkun juga adalah syirkun akbar manakala ria dalam semua amal Kemudian dalam masalah kemudian pamer, misalnya pamer sholat, maka bedakan dua hal. Maka jika orang itu sholat dengan tujuan supaya fulanah itu senang karena itu pacarnya, maka itu syirkun akbar. Ya mencari ridho manusia dengan sholatnya. Itu sholatnya supaya pacarnya senang. Karena syarat jadi pacar saya harus jadi pacar saya yang soleh, ya. rajin sholat. Hanya yang kemarin yang bolong-bolong sholat akhirnya ya, udah tidak bolong-bolong rutin sholatnya, tertib sholatnya, maka sholatnya untuk ya, dia persembahkan ke fulana, ya, sholatnya itu dia persembahkan ke fulana, bukan untuk Allah, untuk fulana, untuk supaya ridhonya fulana, Itu sholat ini adalah ya, sholat ini adalah sholat yang hukumnya syirkun akbar Adapun eh, sholat yang hukumnya riak sifat aswar dia adalah sholat dan sholatnya itu dia persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari ridha Allah. Namun dia ingin mendapatkan pujian manusia dan ingin mendapatkan komentar, komentar manusia dan komentar manusia yang dia inginkan dan diharapkan Bulan adalah seorang yang rajin beribadah kepada Allah. Dia ingin mendapatkan pujian sebagai Abdullah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ria sirkun Asra Dan sholatnya itu yang dia cari untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dia ingin dia perlihatkan sholatnya tersebut kepada manusia karena dia ingin manusia tersebut memujinya sebagai Abdullah. Supaya manusia melihatnya dan dan komentar masya Allah dia adalah ya, betul-betul hamba Allah betul-betul orang yang rajin eh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sir itu ria sirkun aswa Nah kembali ke buku waria kal atau al amala maka ria itu jika bercampur satu amal maka membatalkan amal tersebut sebagaimana firman Allah Taala di ayat surat kahfi atau di ayat ayat surat kahfi Ya, faman kana yang tulika Arabih maka siapa yang berharap berjumpa dengan kalian Kalian amalan salihah, maka adalah dia melakukan amal saleh, wala yusyrik ibadati Rabbi ahada. Dan dia menduakan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan siapapun. Dan Nabi SAW mengatakan akhwafu ma akhwafu alaikum hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian Asyukul asghar Nah, maka hadis ini dalil pembagian dua jenis syirik menjadi akbar dan asghar. Karena hadis ini menetapkan mantuknya Islam usul pikirnya, menetapkan adanya syirik asrar, kemudian mafhum mukhalafahnya berarti mengisyaratkan adanya syirik akbar. Ya, jadi apakah kemudian pembagian syirik menjadi akbar dan asrar itu taksim syar'i ataukah taksim ilmi wal istilahi jawabannya taksim syar'i pembagian berdasarkan syariat dan bukan pembagian ya, ya, ya, istilah ilmi ya, buatan ulama bukan bukan bukan pembagian yang murni ya, ya, kategorisasi dari ulama namun dia adalah taksim syar'i. Apa dalilnya kalau itu taksim syar'i? di sini Karena Nabi mengatakan asyirkun asrar Sirik asrar Maka ini berdasarkan teksnya menunjukkan adanya sirik asrar Dan mengisyaratkan Berarti kalau ada asrar ya berarti ya ada akbar Kalau kemudian mereka mengatakan ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Maka kemudian Nabi definisikan dengan contoh. Dan itu adalah satu definisi model definisi yang paling termasuk yang paling banyak di masa salaf dalam hal ini bahkan di masa Nabi definisi dengan contoh. Kemudian Nabi katakan Alia ada saja Imam Ahmad dan yang lain Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa kalian, apakah ganteng ataukah tidak, pesek ataukah mancung. Wala ila amwalikum tidak pula pada harta kalian, akan tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Dikatakan oleh Muslim. Eh, Eh, penjelasannya ai Allah sesungguhnya Allah tidaklah memberikan balasan kepada kalian karena rupa kalian bukan pula karena fisik kalian bukan pula harta kalian yang kosong dari kebaikan Ai artinya layuti hukum Allah tidak memberikan ganjaran kepada kalian alihah karenanya di hukum minhu dan hal-hal itu tidaklah mendekatkan kalian kepada Allah pesek dan mancung itu tidak mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna yaqdiru ila qulubikum namun Allah melihat hati kalian yang hati itu adalah mahal takwa, letaknya takwa. Dan ketika hati itu berisi takwa, maka tentu pasti dan tidak mungkin meleset, maka akan ada bentuk nyatanya dengan perbuatan badan. Dan kecantikan itu ada dua macam Dan inner beauty ya kalau bahasa orang sekarang ya, Ada apa Pak? Lawannya inner beauty ya Pak? Hah? Maka kecantikan itu ada dua macam Ada dohir dan batin namun inner beauty dalam istilah para ulama kita Kecantikan batin itu adalah kajamali ilmi Kecantikan dan kegantengan karena ilmu Wa aklin karena kemudian berakal Wa karomin karena punya sifat dermawan Nah itu inner beauty Itu kecantikan yang tidak terlihat Wahada dan jamal batini kecantikan batin inilah yang jadi mahal sasaran pandangan Allah dan inilah yang jadi maudhi tempat cinta Allah. Faya maka Allah lihat pemilik kecantikan batin maka Allah Allah akan tutupi dia Allah akan berikan padanya pakaian minat zaman berupa keindahan mahabah dibawa wal halawah dan ya, halawah asal yang manis ya, atau ya, keindahan bihasabi tasabat uhuhu ini berbanding lurus dengan sisi rohani yang dia dapatkan apa yang diusahakan oleh rohaninya mintil kasifat dan sifat-sifat di atas Fa'inal mu'min maka seorang mu'min diberi al-halawah rasa manis wal mahabah dan dibawa sesuai dengan imannya sehingga siapa yang melihatnya habahu akan segan padanya waman khalaqahu dan siapa yang berinteraksi dengannya ahabahu akan mencintainya meskipun secara fisik aswada secara fisik dia kulitnya hitam musyawahan ya, jelek eh, fisiknya Wahada amrun masyudun bin ibad dan ini satu hari bisa disaksikan oleh para hamba. Kita coba ada orang yang sholat secara fisik dia hitam, namun karena keindahan akhlak, keindahan ilmu, keindahan yang dia miliki, maka kita cinta dengan dia maka kita pun nyaman dengannya kita pun kagum dengannya kita pun ya, dan pun punya wibawa karena kesolehannya karena keimanannya karena ilmunya ya, Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa abana hadal hadis hadis ini menjelaskan bahasanya ya, hati adalah maubiqun nadar adalah sasaran pandangan sudah sasaran pandangan Allah apa yang ajaban maka betapa herannya Orang yang perhatian dengan wajahnya ya. Orang yang demikian merawat wajahnya Allah diwana atau khalqi yaitu merupakan sasaran pandangan makhluk maka dia basuh wajahnya dia bersihkan minal kota dan kotoran badanas dan kotoran dan dia percantik semaksimal mungkin dengan pakai ini dengan pakai itu dengan pakai pembersih muka atau, atau waiting atau kemudian uh, uh, pemutih wajah dan seterusnya Li'alla yattali alaihi makhlukun ala aibin supaya makhluk supaya manusia tidak melihat adanya aib pada wajahnya. Namun ya, dan itu tidaklah tercela secara mutlak sehingga yang jadi celahan beliau adalah orang yang sibuk dengan ini namun walayahtamu biqalbihi namun dia tidak punya peduli dengan hatinya. Ada pun orang yang punya peduli dengan hatinya kemudian dia merawat wajahnya maka tidak tercela secara mutlak. Bisa tercela manakala berlebihan. Ya, manakala berlebihan ya, sibuk dengan itu, ya, terlalu sibuk dengan hal tersebut Ya, jadi kemudian celah yang dicela di sini oleh Al Ghazali adalah manfaat untuk perhatian namun tidak punya kepedulian dengan hatinya yang merupakan mahalun atau khalid sasaran pandangan sang pencipta. Kalau dia punya perhatian, tentunya dia akan biar bersihkan dan dia akan perindah hatinya. Dia layak oleh Rabbu supaya di dalam melihat adanya danas, adanya kotoran atau yang lain pada hatinya tersebut.